Nah, di perjalanan ada sedikit kemacetan. Dan, nah, insya Allah taala pada siang hari ini kami akan melanjutkan untuk membaca sebuah risalah yang diberikan judul oleh penulisnya Sittatu Mawadhi' Minas Sirah 6 pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah ini yang kami bacakan kepada antum semuanya yang hadir di tempat ini dengan syarah atau penjelasan dari Al-Allamah Dr. soal bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimah hafizahullah taala dan pembahasan ini pada pertemuan yang sebelumnya pertemuan yang awal kita telah masuk kepada mukaddimah yang disampaikan oleh muallif serta penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebuah risalah yang sangat penting untuk kita pelajari karena selain kitab ini yakni mualifnya mengambil dari sebagian dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun juga yang beliau ambil yang beliau tuliskan di sini adalah sirah beliau alaihi salatu wassalam yang terkait dengan masalah akidah. Enam pembahasan yang berisi pelajaran-pelajaran sangat penting terkait akidah dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca ucapan mualif dan penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika mu'alif mengatakan ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi'a min as-sirah wafhamha fahman hasanan Mu'alif mengatakan ta'ammal rahimakallah perhatikanlah semoga Allah merahmatimu perhatikanlah enam mawadhi' enam tempat enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah dan kita mendapatkan beberapa poin penting dari penjelasan tersebut. Pada pertemuan lalu telah kita baca di antaranya beliau menerangkan apa yang dimaksud dengan sirah. Masih ingat apa itu sirah? Hmm? Sirah itu apa? Ya. Nah, Ahsan. Yani perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sirah di sini adalah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, kemudian hingga wafatnya beliau Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian kenapa kita Nah, merupakan perkara penting untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hmm. Kenapa penting bagi kita bagi kaum muslimin untuk mengetahui mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hmm? Untuk mengenali sifat Rasul. Nah, ada yang Nah, selain ini apa lagi setelah mengenal sifat Rasul, bagaimana perbuatannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dakwahnya, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana nah barakalafikum jihadnya beliau, kesungguhan beliau di dalam menyebarkan ilmu, dalam memperjuangkan agama. Nah, untuk apa? Ahsan Barakallahu fiik yakni karena Barakallahu fiikum sirah ini adalah terkait dengan ucapan, perbuatan, dakwahnya beliau, sisi-sisi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam dan tidak lain hal ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kita meneladaninya. Karena inilah tujuan dari mempelajari sirah yakni untuk supaya kita meneladani beliau alaihi salatu Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yaumul akhir. Orang yang benar-benar jujur menginginkan Allah yakni menginginkan keridhaan, maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan dia benar-benar jujur menginginkan kehidupan yang baik di yaumil akhir, maka dia tidak akan berat untuk menjadikan Rasulullah sebagai apa? teladan. Baik dalam ibadah, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah. Orang-orang yang berat untuk menjadikan beliau sebagai kudwa, sebagai teladan. Ini menunjukkan lemahnya keinginan orang tersebut untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Atau justru sama sekali tidak ada keimanannya kepada Allah dan yaumil akhir seperti dari kalangan kufar. Maka mereka tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai kudwah bahkan membencinya. Dalam ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang tadi kita bacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada di Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang menginginkan Allah, mengharapkan Allah dan yaumul akhir. Tidak akan berat bagi mereka berusaha untuk terus mempelajari dan menjadikan sisi-sisi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam yakni sirah beliau sebagai teladan. Karena seluruh kehidupan beliau, seluruh sisi kehidupan beliau adalah kebaikan dan ilmu. Nah, bukan hanya dalam masalah akidah wal ibadah, namun bagaimana sisi kehidupan beliau dalam bermuamalah, dalam akhlaknya, benar-benar semuanya isinya adalah kebaikan. Ikhwani fidin rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Saleh Fauzan menyebutkan bahwa banyak para penulis yang telah menulis kitab-kitabnya, karangannya dalam masalah sirah. Namun kata beliau tidak sedikit dari karangan-karangan tersebut tentang sirah yang padanya berisi perkara-perkara kesyirikan, khurafat, atau menyimpang dari ilmu yang benar. Tidak sedikit. Oleh karena itu dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar harus merujuk kepada kitab-kitab yang jelas ditulis para ulama yang mu'tabar. Nah, orang yang menulis sirah seandainya bukan berdasarkan kepada enam dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan memasukkan akidah dan pemikiran yang dia miliki ke dalam kitab tersebut. Nah, kalau seorang yang menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan membenci kepada para sahabat Rasulullah bahkan mengkafirkan kepada para sahabat Rasulullah seperti orang-orang Syiah maka akan memasukkan dalam sirah tersebut pemikiran mereka dan banyak kisah nyata. Seorang termasuk dari enam kerabat ketika dalam usia-usia mencari, usia-usia SMA, masuk ke perpustakaan, perpustakaan. Yang di sana dia mendapatkan dia karena dorongan keimanan, ingin mempelajari bagaimana sih kehidupan Rasulullah, bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah, didapati buku-buku tarjamah yang ternyata padanya berisi tadi pemikiran-pemikiran menyimpang dibawa kepada pemikiran Syiah, dibawa kepada pemikiran mereka. Sekian buku dibaca, setelah itu nampak terpengaruh. Nah, sikap gulu kepada ahlul bait, membenci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membeda-bedakan sahabat yang ini baik, yang tidak baik Nampak padanya Ini satu orang yang kita ketahui langsung Yang tidak kita ketahui Sekian banyak Menjadi korban dari tulisan-tulisan tersebut Maka harus selektif Nah barakallahu fikum Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Sehingga Syekh Salih Fauzan Hafidhullah taala menyebutkan menegaskan bahwa tujuan dari mempelajari sirah termasuk kitab yang kita baca 6 tempat 6 pembahasan dari sirah Rasulullah SAW ini tujuannya setelah kita mengetahui memahami dengan baik tujuannya tidak lain adalah yang pertama al-i'tibar wal amal mengambil pelajaran dan untuk mengamalkan ini tujuannya wal iqtida'u bir rasul alaihi salatu wasalam dan untuk mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal akhdul ahkam minha mengambil hukum-hukum dari sirah-sirah tersebut bukan sekedar dibaca sekedar wawasan sekedar untuk mengisi kekosongan waktu naam sebagai penghibur pelipur lara saja bukan untuk ini tujuan sirah adalah jauh dari itu untuk kita mengambil pelajaran, kita amalkan, kita contoh menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini dalam menjalankan agama Islam. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, kita lanjutkan masih pada mukaddimah ini muallif rahimahullah mengatakan لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه Mu'alif mengatakan La'alla semoga Allah memahamkanmu Tentang agama para nabi Agar engkau mengikutinya Jadi dengan mempelajari sirah tadi agar engkau memahami agama para nabi sehingga kemudian kau mengikutinya wadinal musyrikin dan engkau memahami agama kaum musyrikin litatrukahu agar engkau meninggalkannya. Qala Syekh Shalih Fauzan rahimahullah menjelaskan ucapan ini, hadzal maqsudu min dirasati sirah. Ini adalah yang jadi maksud yang jadi tujuan dari mempelajari sirah. Yaitu annaka tafhamu dinal anbiya'i alaihi musallatu wassalam yaitu agar engkau memahami agama para nabi. Apa agama para nabi? Seluruh para nabi memiliki inti ajaran yang sama, yaitu apa? At-tauhid. Dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan dari apa? Syirk. Semua dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salat alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama inti ajarannya. Ada yang tahu dalilnya? Bahwa inti ajaran para nabi semuanya min awal ila akhiril anbiya sama, itu tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ada yang ingat atau tahu? Dalam Al-Quran di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna dan sungguh kami telah mengutus Fi kulli ummatin rasulah. Kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa? Ani'budullaha untuk menyerukan Rasul tadi kepada setiap umatnya ibudullah beribadalah kalian kepada Allah wajtanibu at-tagut dan jauhi at-tagut. Tagut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala bukan definisi togutnya orang-orang khawarij orang-orang teroris salah kaprah menggunakan lafad-lafad atau penamaan-penamaan syariat tapi dimaknai dengan makna yang jauh dari kebenaran sehingga orang memahami memahami men, apa menganggap bahwa itu adalah lafad yang jelek padahal bukan salah lafadnya tapi mereka kaum khawarij, kaum teroris yang memalingkan maknanya seperti makna togut. Orang-orang khawarij, orang-orang teroris ini memaknai togut adalah kepada ditujukan kepada pemerintah, kepada petugas keamanan. Ini namanya apa? Togut. Pada makna togut yang benar sesuai syari dijelaskan para ulama, kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Apakah pemerintah diibadahi? Diibadahi tidak? Tidak. Nah, apakah pemerintah mengajak kita kaum muslimin untuk beribadah kepadanya? Tidak kan? Berarti mereka togut apa bukan? Bukan. Nah, dari mana mereka? Kaum khawarij. Mereka membuat tulisan-tulisan tentang hal ini. Sehingga akhirnya yang kurang ilmiah dalam meneliti, akhirnya menyamaratakan. Kalau bahasa Sundanya Pak, disakompet kun, ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Kebiaguya, apa? Betul? Nah, artinya apa? Disamaratakan. Padahal tidak demikian. Dan kita dituntut untuk ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan apa yang dijelas diucapkan oleh kaum khawarij, kaum teror salah, tidak mewakili dinul Islam. Contohnya tadi kalimat togut mereka simpangkan kepada makna yang lain. Contoh lain kalimat jihad. Jihad kalimat syar'i. Innal ladina amanu wal hajar, wajah wajahadu fi sabillillah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, kemudian jihad di jalan Allah, ulai karyarjuna rahmat Allah. Allah yang mengatakan, mereka-mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah, tapi jihadnya kaum khawarij dimaknai lain, melawan kepada pemerintah dikatakan apa? Jihad. Padahal ini bukan jihad tetapi apa? Memberontak. Akhirnya karena kurang ilmiah sebagian kaum muslimin bisa meratakan. Nah, padahal yang namanya jihad dijelaskan para ulama, jihad dalam makna al-qital hukum asalnya dilakukan bersama pemerintahnya yang muslim. Apakah dia pemerintah yang baik ataupun yang zalim? Kalau memerintahkan untuk berjihad maka wajib bagi rakyat mengikuti seruan pemerintah tadi. Hukum asal jihad bersama siapa? Waliul amr. Nah, kalau berontak, ini bukan jihad. Tetapi ini yang dimaksud jihad adalah kaum khawarij. Sedikit kita mengupas ini karena fitnah yang besar terhadap dakwah ini. Akibat perbuatan mereka kaum teroris tadi. Mencoreng citra Islam yang pada tidak demikian. Dan sekian banyak, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa menerangkan sekian banyak kaum khawarij menyimpangkan makna-makna syar'i kepada makna-makna yang batil sehingga akhirnya sebagian manusia menuduh yang salah kepada agama Islam. Dampaknya ya kita harus bersabar. Akhirnya antum yang mungkin memelihara jenggot ya yang berpakaian di atas mata kaki menjadi apa? korban dari hasbir ya, sabar. Nah, terangkan bahwa ini bukan ciri khawarij. Nah, ciri khawarij adalah mereka mengajak berontak kepada pemerintah dan mudah mereka bermudah-mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Kembali kepada pelajaran kita bahwa tujuan tadi dalam mempelajari sirah yaitu supaya kita memahami agama para nabi dan agama para nabi adalah sama, inti ajarannya sama yaitu tauhid mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan dari kesyirikan. Dalilnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Setelah kita memahami agama para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama inti ajarannya itu tauhid. Nah, Syekh mengatakan tafhamu tauhida engkau memahami tentang tauhid yang ini merupakan agama para nabi ditattabi'ahu agar engkau kemudian mengikutinya. Karena wajib bagi kita mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dibawa oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu ambil, ikuti, jalankan, imani. Wa manahakum anhu fantahu dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul dari kepada kalian maka jauhi, tinggalkan. Dalam ayat yang Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa, wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Berarti mengikuti, mentaati Rasul dan agama yang dibawa Rasul hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Tidak ada lagi jalan keselamatan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dan jannahnya melainkan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau menggambarkan dalam sebuah hadis wa satabtariqu um, ketika beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan sesungguhnya barangsiapa yang hidup setelahku kata Rasulullah dia akan melihat perselisihan yang banyak Solusinya apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyid al mahdiyina min ba'di. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusinya kata beliau, alaikum ya ilzamu wajib atas kalian untuk terus menetapi sunnahku, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Maka mengikuti jalan beliau dalam menjalankan agama ini yaitu tauhid dan apa-apa yang beliau syariatkan hukumnya wajib. Engkau memahami tentang tauhid agar engkau mengikutinya. Watafhamu asyirka dan engkau memahami kesyirikan min ajli an yatajannabahu. Dan enam min ajli an tatajannabahu. Engkau memahami tentang syirik agar engkau menjauhi kesyirikan. Ini maksudnya. Ketika Rasul berdakwah, Sebagian manusia ketika itu mengikuti Rasulullah menjadi para sahabatnya, sebagian lagi mengingkari memusuhi mereka menjadi kaum mus musyrikin. Kita memahami agama Nabi Muhammad SAW, agama tauhid, kita mengikutinya dan kita memahami agama kaum musyrikin, agama kesyirikan, agama kesyirikan, kita pun menjauhi. Fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat tidak cukup kata Syekh seseorang itu memahami al-haq saja. Bal budda an ya'rifal wa ya'rifal batil. Bahkan mesti kata Syekh harus seseorang itu memahami al-haq dan memahami kebatilan. Ya'riful haqqa dia memahami kebenaran min ajli an ya'mala bi untuk diamalkan wa ya'rifu al-batila dan dia memahami kebatilan min ajli an yatajannabahu untuk dia tinggalkan, untuk dia jauhi kan begitu. Nah, kalau Susnam eh, ah, al-haq saja yang diketahui ini adalah yang benar seperti ini, tapi tidak mengetahui kebatilan. Kadang-kadang seseorang terjatuh dalam kebatilan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Dan ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengenalkan kebenaran saja, tapi juga menjelaskan kebatilan dan memperingatkan waspada ini salah. Bagaimana ketika beliau menjelaskan nah bahwasannya akan muncul dari keturunan seorang yang bernama Dhul Khuwaisirah akan muncul kaum dari keturunan Dhul Khuwaisirah satu kaum yang Rasulullah menjelaskan sifat-sifatnya. Kaum ini mereka membaca Al-Quran sehingga kata Rasul kepada para sahabat tahkiruna nam salatakum min salatihim kalian para sahabat akan menganggap remeh terhadap sholat kan kalau dibandingkan sholatnya kaum ini. Takhiruna siyamakum naam ala siyamihim atau Rasulullah SAW. Kalian akan meremehkan bagaimana puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Bahkan kaum ini kata Rasulullah yakraun al-Qur'an. Kaum ini membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui naam kerongkongannya, tidak sampai kepada hatinya. Kemudian Rasulullah menjelaskan yakhrujuna minad din keluar dari agama Islam seperti keluarnya melesatnya as-sahmu minar ramiyah, panah dari hewan beruannya. Ini sifat-sifat ini siapa sih? Kelompok ini disebut apa? Khawarij. Maka kalau kita melihat kaum khawarij itu orang-orang yang semangat dalam ibadah, memiliki kesemangatan, ya pendahulunya lebih dari itu. Pendahulunya kaum khawarij Rasul sampai mengatakan kalau kalian para sahabat ini bukan kita. Salah sahabat melihatnya akan meremehkan ibadah para sahabat padahal demikian besar ibadah sahabat. Nah, barakallahu fikum kurus-kurus hari zaman dulu badannya karena sering puasa, cekung-cekung matanya karena sering sholat malam. Namun memiliki pemahaman yang menyimpang. Maka Rasulullah menjelaskannya kepada para sahabat, kepada umatnya, ini jalan yang menyimpang. Nah, maka demikian dakwah mengenalkan kepada umat ini jalan kebenaran, ikuti. Ini jalan yang menyimpang, jauhi, tinggalkan. Nah, li'annahu idza lam ya'rifil batila waqa'a fihi wa huwa la yadri. Karena kata Syekh, kalau seseorang tadi tidak mengetahui kebatilan, maka dia terjatuh ke dalam kebatilan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Sekilas mirip. Ya, pakaiannya mirip. Nah, bahkan mungkin kitab yang dibaca juga mirip, sama. Namun ternyata dia memiliki zawaid tambahan-tambahan yang menyimpang mulai dia mengajak kerjasama bermuamalah bekerjasama dengan orang-orang yang menyimpang seperti tadi dengan kaum khawarij menjalin hubungan hubungan saling membangunkan masjid nah mengocorkan dana untuk pesantren-pesantren teroris khawarij nah mulai terlihat hubungan Orang yang memahami kebatilan tidak mungkin. Kalau benar-benar ahlu sunnah, benar-benar di atas sunnah sebagaimana mengikuti jejak para ulama yang telah mendahului kita. Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama lainnya tidak mungkin akan bekerja sama dengan mereka. Dalam urusan dakwah, dalam urusan din. Nah, ketika dia memahami al-batin mulai dia bisa menilai ini berarti tidak benar ini. Berbeda antara di majlis, di majlis dia mentahdir. Awas waspada dari pemikiran khawarij, dari pemikiran nam yang menyimpang. Tapi di luar majlis mengadakan apa? Hubungan muamalah. Tidak benar. Ikhwan itu din rahimana rahimakumullah. Kemudian Syekh Saleh Fauzan mengatakan, beliau membuat sebuah permisalan pentingnya memahami sirah tadi sehingga memahami agama para nabi untuk diikuti dan memahami agama kemusyrikan, agama syirik sehingga untuk dijauhi belum berikan permisalan fa anta indama tasiru fi engkau ketika engkau berjalan di sebuah jalan wa anta la ta'rif hada tariqa dan kau tidak mengenali tidak mengerti jalan ini Jadi ada jalan tapi sama sekali nggak tahu ini bagaimana keadaan jalannya nah apakah jalannya mulus atau kelurus berbelok-belok sama sekali nggak tahu belum pernah dia ke sana tidak mengetahui nah ilmu tentang jalan tersebut taqa'u fil hufar maka ketika nah, engkau tidak mau jalan ini Wafihi dan sebenarnya dalam jalan tersebut ada apa? Kufar, ada lubang-lubang. Wafihi mahalik. Di jalan tersebut ada hal-hal yang nah, bisa membahayakan. Rubbama tahliku bisa jadi engkau binasa di jalan tersebut antala tadri. Begitu masuk jalan tadi karena nggak tahu jalannya, dikira jalannya apa? Bagus. Ternyata ada apa? Nah, awalnya seperti bagus di khotmi, ternyata hanya satu kilo. Sisanya berkilo-kilo lagi apa? Berlubang-lubang. Atau ternyata jalannya jalan yang sangat sepi di sana ada para perampok dan sebagainya. Maka jangan coba-coba kalau masuk ke tuh jalan yang belum apa diketahui. Cari dulu maklumat kan begitu. Sampai karena kita tidak mau tersesat, masya Allah sekarang sudah banyak kemudahan. Pakai apa? Ah, pakai GPS. Tahu, oh jalannya begini nih. Kan dicari ya, terpendek. Kadang kalaupun macet sudah ada tanda, tanda apa? Merah, ya. Nah, kenapa kita tanya kenapa Anda menggunakan GPS? Saya belum tahu jalannya. Saya kan ingin sampai ke tujuan, ingin cepat, ingin lancar kan begitu. Maka menggunakan jasa tadi GPS kan. Yang jadi kita ambil syahidnya bahwa kita membutuhkan ilmu tentang jalan tadi supaya tahu ini jalan yang baik atau tidak, mana jalan yang bisa cepat menyampaikan, mana jalan yang aman, yang macet kita hindari begitu. Ini masalah jalan yang sifatnya duniawiah kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita tidak tahu, maka bisa jadi kadang kita celaka di jalan tersebut taqa'u fil hufar engkau bisa nam barakallahu fikum terjatuh di dalam lubang-lubang tadi wa anta madaraita dalam keadaan kau tidak mengetahuinya walakinnaka akan tetapi engkau idza darasta tariq kalau engkau mempelajari jalannya tadi tadi mungkin dengan jalan GPS atau nam bukan GPS tapi apa nah GPS gunakan penduduk setempat nah itu ya kalau GPS sedang tidak ada kuota Nah, atau sinyal jelek, ya kita pakai GPS kan gitu. Punten Pak, upami jalan iya leres gitu. Oh, mohon ya, betul jalannya. Berapa kilo Pak? Kurang ya kurang lebih ada sekitar 5 kilo. Bagaimana jalannya? Jalannya agak kelok-kelok. Kan begitu. Sama intinya mengetahui, ingin mengetahui keadaan jalan tadi. Ini urusan dunia. Nah, Fa'arafta ma fihi minal masalik Maka engkau mengetahui dengan ilmu tadi Apa-apa yang terdapat dari jalan-jalan tadi ma fihi minal akhtar dan bahaya-bahaya yang terdapat dalam jalan tersebut fa innaka takunu ala bayyinatin maka engkau menjadi di atas bayina, di atas ilmu tentang jalan tadi kata jannabu al mahali engkau bisa menjauhi yang hal-hal yang nah mencelakakan yang berbahaya allati fi yang ada pada jalan tersebut hada fil umur hisya ini pada umur yang sifatnya hisya indrawi urusan dunia untuk urusan dunia saja kita berusaha semaksimal mungkin demikian. Nah untuk urusan agama seharusnya lebih apa? Lebih hati-hati. Kalau kita salah dalam urusan jalan tadi, paling sifatnya tadi. Nah mungkin kalau sekarang mungkin begal-begal Alhamdulillah terutama jalan-jalan kita di jauh ini sudah aman. Ya, cara umum. Alhamdulillah paling apa? mungkin jalannya jadi lebih jauh kan gitu atau mungkin jadi lama karena jalannya jelek Ya kerugian-kerugian yang sifatnya seperti itu. Nah kalau urusan agama, kita akan menempuh satu jalan, kemudian kita tidak berbekal ilmu tentang jalan tadi. Ada yang ngajak sini, oh ini jalan kebenaran. Oh, sekedar lihat orangnya, teman kita ikut. Ya. Kemudian ada yang mengajak, itu salah, ini yang benar. Tanpa dipelajari dulu, ikut lagi. Ternyata ada yang mengajak kepada bahaya-bahaya tadi pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita mempelajari jalan tadi. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika demikian pula kata Syafil umuril aqdiyah dalam perkara-perkara akidah. Min babil aula bahkan ini min babil aula apalagi harus lebih hati-hati kita Fala budda an ta'rifa al-batil. Maka mesti engkau harus mengetahui mana hal yang batilnya. Ta'rifu syirka, engkau harus mengetahui mana kesyirikan, wa mahiya anwa'uhu dan apa macam-macam kesyirikan, wa mahiya asbabu dan apa sebab-sebab kesyirikan, wa mahiya al-wasail dan apa-apa wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, allati tusilu ilai akan mengantarkan kepada kesyirikan tersebut hatta tatajannabaha sehingga engkau bisa menjauhinya. Pentingnya kita mengetahui apa? Ilmu. Baik perkara yang hak atau perkara yang ba batil. Yang haknya untuk kita ikuti, kita laksanakan. Yang batil untuk kita jauhi. Nah. Dan hal ini telah diucapkan para sahabat. Dalam sebuah syair diungkapkan. Yaqulu syair. Berkata seorang penyair. Aradtu syarra la li syarri walakin li وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْفِهِ Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk menjaga diri dari kejelekan tadi. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan مِنَ khair dari kebaikan, maka dia bisa terjatuh dalam kejelekan tersebut. Karena nggak tahu. Nah, Barakallahu Hudzaifah Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. As-sahabi al-jalil sahabat yang mulia, yaqul dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an aqa'a Dan dulu aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan karena khawatir aku takut terjatuh pada kejelekan tadi. Yang mendahului kita bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal kejelekan siapa? Sahabat yang mulia. Maka kata Syekh, fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifati syar. Maka mesti bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahli sunnah untuk mengetahui kebaikan dan juga mengetahui kejelekan dengan tujuan tadi. Wabagu, walbagu dan sebagian kaum muslimin sekarang al maka kata Syekh yaqul dia berkata ta'riful haqqa walaysa laysa minal daruri an ta'rifa ma yudabuhu. Engkau harus mengetahui kebenaran dan bukan perkara kemestian, bukan perkara yang penting engkau mengetahui enam lawan dari kebaikan tadi yaitu kejelekan. Sebagai mengatakan demikian sudah yang penting dakwah, dakwah kepada tauhid, mengetahui tauhid, mengetahui tentang sunnah Rasul, ya sudah cukup. Nah itu lawan ya ini bukan bagian kamu, jangan tahu. Nah, kalau mengetahui nanti kamu akan nah menjadi jamaah atau tahdir. Subhanallah, ditakut-takuti yang mendahului kita dalam upaya mengetahui kejelekan agar kita bisa menjauhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Yaman. Dan dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah tauhid kata para ulama berporos pada dua pondasi at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu membersihkan dari akidah-akidah yang jelek, membersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek, membersihkan dari manhaj-manhaj yang jelek, kemudian mentarbiah umat di atas kebersihan tadi, kebersihan akidah, kebersihan ibadah, kebersihan di dalam manhaj. Ya mesti harus tahu. Rasulullah SAW yang mengenalkan kepada umat. Siapa yang mentahdir orang-orang khawarij? Beliau mengatakan kilabun nar, kilabun nar. Siapa yang mengucapkan ini? Rasulullah saw Bahkan kata sahabat yang mendengar, saya tidak mendengar ucapan ini hanya satu, dua, atau tujuh kali. Kalaulah hanya mendengar sekian, saya tidak akan ucapkan. Berarti sahabat tadi, kalau saya tidak keliru Abu Umam Al-Bahiri, mendengar ini dari lisan Rasulullah sekian banyak. Sering mendengar Rasulullah memperingatkan kaum khawarij jadi kilabun nar, kilabun nar. Nah, untuk apa faedahnya Rasulullah mengenalkan bahwa kelompok ini yang tampilannya sepertinya zahirnya membaca Al-Qur'an, beribadah kuat, ternyata memiliki pemikiran yang menyimpang, kaum Khawarij. Untuk apa Rasulullah memperingatkannya? Supaya apa? Untuk apa beliau menjelaskan kepada umat? Supaya apa? Supaya umat selamat dan menjauhkan diri darinya. Nah sekarang apalagi zaman fitnah demikian besar. Kita harus membimbing manusia umat kepada jalan yang Nabi Muhammad SAW dan kita memperingatkan mereka dari jalan-jalan yang menyimpang, yang berbagai macam, bahkan ada yang samar, ada yang mirip. Nah, kalau kita diam, tidak memperingatkan, umat akan tersesat. Sekian banyak para tokoh-tokoh yang menyimpang dibawa oleh sebagian orang yang mengatasnamakan dakwah sunnah dikenalkan kepada umat yang ternyata kalaulah umat itu tahu para ulama kibar telah memperingatkan orang tadi bahaya ini karena dia memiliki pemikiran murjiah. Apakah tidak bahaya murjiah? Bahaya sekali. Nah, tetapi oleh sebagian orang tadi malah dibawa, dikenalkan kepada kaum muslimin bahwa ini adalah tokoh akan menipu kepada Allah. Nah, dibawa lagi orang-orang yang ternyata memiliki pemikiran khawarij. Muhammad Al-Arifi. Nah, khawarij. Dikenalkan kepada umat seakan-akan mendakwahkan kepada tauhid, bukan. Bahaya ini. Umat akan kagum padanya. Bahasa Arabnya apa? Fasih, ya dan memang orang Arab. Nah, membaca Qur'annya kalau kita mendengar, nah, suaranya bagus. Tapi dia seorang khawarij. Bahaya tidak kalau kita mengenalkan kepada umat yang seperti ini? Kepada kaum muslimin di Indonesia akan dikenalkan kepada tokoh-tokoh yang demikian. Kewajiban kita untuk memperingatkan Jangan kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW jauhi ini, jauhi kelompok ini dan ini tokoh-tokoh yang para ulama telah berbicara padanya. Setelah itu kita kenalkan umat kepada tauhid yang baik, bagaimana ibadah yang baik dari mulai tata cara wudhunya, solatnya, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana dalam berjual beli yang sesuai sunnah. Nah itu diajarkan terus kepada umat dibimbing. Ini tara dia. Watasbiyah dilakukan juga terdiah wa tasdiah Sehingga umat ini akan kokoh di atas sunnah Rasulullah dan akan memahami bahaya-bahaya tadi. Ikhwani fiddin din wal akhawat rahimana rahimakumullah. Wahada batil kata Syekh Maka yang berpemikiran seperti tadi Kewajiban kita hanya mengenakan al-haq saja Tidak usah mengenakan kebatilan Yang ini adalah batil Liannaka idalam ta'rifil batila karena engkau kata Yesus ada engkau tidak memahami kebatilan yadillu khafiyan maka kebatilan tadi akan tersembunyi fatadillu anil haq sehingga engkau menyimpang dari al haq la siyama apalagi kata Yesus doa su pada dai-dai yang jelek wa du'atu dalal ala istidadil idlalin nas mereka benar-benar bersiap-siap dalam menyimpangkan manusia Berapa banyak sekarang para da'i yang ditokohkan ternyata mereka mengajak untuk memberontak kepada pemerintah. Dengan mengatasnamakan jihad. Apa kita akan diam? Kita katakan, ajakan itu salah. Orang itu telah salah. Nah, mengatakan bahwa jihad yang benar itu adalah berbicara al-haq di depan pemerintah yang zalim katanya. Mengutip hadis afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad kata mereka adalah kalimat yang hak di hadapan pemerintah yang jair, yang durhaka. Mereka dengan berdasarkan pemahaman yang salah atas hadis ini dibawalah umat manusia sekian banyak untuk melakukan demonstrasi, mengeluarkan mencela, mengeluarkan naam unek-uneknya di hadapan sekian masa yang banyak memancing emosi akan membawa kepada kerusakan-kerusakan dan fitnah, peperangan di antara kaum muslimin. Bagaimana kalau kita diam tidak memperingatkan? Eh ini malah apa? Malah nya ya, demo ya demo, tapi hati-hati ya. Apa seperti itu? Saya sih tidak demo, saya hanya membersihkan sampahnya, saya hanya ngasih apa menyuguhi makanannya karena mereka tamu-tamu. Allahul musta'an. Seperti ini pada doa kita peringatkan tidak boleh yang seperti itu tidak diajarkan Rasulullah SAW. Yang diajarkan Rasulullah, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, Man aroda an yansoh liri sultan, fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang menginginkan menasehati pemerintah, penguasa, maka jangan dia menampakkan terang-terangan kata Rasulullah. Akan tadi kata Rasulullah, waliyakhud biyadi, waliyakhluwa bihi. Tidaklah dia memegang tangannya kemudian menyendiri. Yang tersembunyi. Nasihati kalau dia memiliki kemampuan atau kesempatan bisa bertemu, sampaikan nasihat padanya dengan terhib terhib bukan untuk dipertontonkan kepada manusia. Kalau dia menerima kata Rasulullah, Tadaka itu yang diharapkan. Wa illa kalau dia tidak menerima, qad addalladhi alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak menerima pemerintah tadi, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya untuk menyampaikan nasihat. Setelah itu antara penguasa tadi dengan Allah Subhanahu wa taala kita hanya bisa mendoakan. Takutlah kepada Allah, Pak. Jangan berbuat seperti ini. Ini dosa. Bapak akan minta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu dengan kalimat yang baik, kalimat yang lembut, kalimat targhib. Kalau kita dinasehati dengan lembut, menerima tidak? Dibanding dengan orang yang langsung marah-marah kepada kita. Lebih mana yang memungkinkan diterima yang mana? yang lembut. Lah ini marah-marah di jalanan. Bukannya menerima, malah apa? Malah melawan. Ini yang harus disampaikan kepada umat, bukan kemudian mendiamkan atau bahkan seperti tidak jelas sikapnya tadi. Mau mengingkari nanti saya dianggap melawan kaum muslimin. Ya. Atau mungkin naam barakallahu fikum namanya menjadi naam jatuh pamornya ratingnya jadi turun. Karena apa? Berbicara, menasehati kaum muslimin. Nah, subhanallah. Ikhwani wa akhwati billah rahiman wa rahimakumullah, jelaskan kebatilan tadi dengan ilmu, dengan hikmah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita kepada dan kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Sampai jam berapa? Azan jam kurang lima. Nah, nah eh, kedarlah terlambat tadi ya. Hambarakallahu fikum. Nah, tapi mungkin kita cukupkan sini dulu. Ya, apa yang kita sampaikan pada siang hari ini masih ada satu kalimat lagi ya, mukodimah beliau.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 Walhamdulillahirabbil alamin. yang pertama Bismillah melihat dari definisi sirah atau tariqah tadi jalan bagaimana sikap kita yang benar terhadap keistimewaan yang dimiliki Nabi sebelum turunnya risalah seperti awan yang menaunginya dalam perjalanan kemudian proses renovasi Ka'bah ataupun gelar al-amin pada dan lain-lain dari enam eh, hal-hal yang keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hal itu kalau hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan para ulama sirah mereka berdasarkan dalil biasa. Nah para ulama dari nah ulama-ulama menjelaskan ini dalam kitab-kitab sirahnya ya jelas nah, memiliki manfaat. Selama tadi, selama dijelaskan oleh para ulama Nah, dan itu semua berdasarkan dalil. Hal ini semakin menunjukkan nah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang memang memiliki sifat-sifat yang nah, baik, jujur. Sampai beliau tadi di sini sebutkan ada memiliki gelar al amin dan mereka tahu kaum musyrikin Nabi Muhammad SAW bukan orang yang berdusta walaupun belum dijadikan nabi dan rasul. Bagaimana dalam muamalahnya, dalam jual belinya. Nah, bagaimana beliau mengingkari kepada kaumnya sampai beliau uzlah. Nah, sampai beliau menyendiri di Naam Barakalodikum Gua untuk apa? Untuk tadi beribadah dengan ibadahnya Naam eh, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau mengingkari apa yang terjadi pada kaumnya dari kesyirikan dan maksiat-maksiat. Sebelum turunnya wahyu. Yang jelas kalau itu diterangkan oleh para ulama dari kitab-kitab sirahnya yang mu'tabar, maka kita pun dalam hal itu bisa kita baca dan kita jadikan sebagai ilmu untuk kita semakin menguatkan tentang keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam perang Uhud Rasul mendoakan keburukan bagi tokoh-tokoh musyrikin Safwan bin Umayyah dan Haris bin Hisham. Bolehkah kita mendoakan keburukan buat musuh-musuh dakwah? Naam. Barakallahu fikum. Yang kami ketahui kalau yang ditetapkan dengan dalil yang itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentayin melaknat secara muayyan melaknat fulan fulan yang disebutkan Rasulullah dengan dalilnya nah ah, kan tetapi bagaimana bolehkah kita melaknat muayyan kepada orang-orang kufar yang masih hidup sekarang nah kalau fikum yang kami ketahui para ulama di sini ada yang nah, menjelaskan bahwa kalau melaknat secara muayyan maka tidak digunakan. Nah, ketika masih hidup. Demikian pula apalagi masih muslim. Nah, barakallahu fikum. Namun kita melaknat secara apa? umum seperti dalam doa-doa dalam kunut, nawazil, nazilah. nam kita berdoa kepada Allah untuk Allahumma ahlikil kafarata. nam Allah hancurkanlah orang-orang kufar yang mereka memerangi kaum muslimin kan begitu. Nah, itu sifatnya apa? Umum. Adapun muayyan yang kami ingat Nah barakallahu fikum yang kami ketahui Sebatas yang kami ketahui Nah tidak Adapun yang umum Nah Barakallahu fikum Mendoakan yang memusuhi Agama Islam yang zalim kepada Kaum muslimin Dan mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin Nah ini yang muhrid yang datang dalam doa-doa tadi Seperti doa dalam kunut nawazil Barakallahu fikum Wallahu a'lam bishawab yang kami ketahui. na'am barakallahu fikum. Apa syarat dosa diampuni dan apa tanda dosa diampuni? Eh, di antara syarat dosa supaya diampuni yang kami ketahui adalah dia memenuhi syarat taubah. Memenuhi syarat taubah menjadi taubat dan nasuh yaitu di antara syarat taubat pertama dia harus enam adanya an-nadamah penyesalan atas dosa yang dia lakukan benar-benar menyesal dan di antara alamat seorang menyesal kadang-kadang menangis ketika ingat dosanya syarat pertama yang kedua adanya al iqla benar-benar menghentikan dari perbuatan dosanya tadi. Bukan hanya masalah benar-benar menghentikan, menjauhi. Dan ketiga adanya azam, tekad yang kuat untuk kemudian memperbaiki dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ini diantara syarat-syarat ketika dosa tadi berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terkait dengan Bani Adam ditambahkan dengan syarat untuk minta kehalalan atas kebolehan yang dia lakukan tadi. Ada syarat keempat. Nah kalau memenuhi syarat-syarat taubat ini maka insya Allah taala dosanya diampuni. Dan tanda-tanda dosa diampuni, taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala antara disebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam, barakallahu fikum illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Maka kata Allah, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka-mereka itulah yang Allah gantikan sayyiatihim perbuatan-perbuatan jelek mereka digantikan dengan kebaikan. Maka di antara alamatnya, orang yang benar-benar bertobat dan dosa diampuni akan berubah keadaannya. Kalau dulu dia terjatuh dalam dosa syirik, sekarang dia bentauhidkan Allah. Kalau dia terjatuh dulu dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak disunahkan Rasulullah, diganti dengan amalan sunnah. Kalau dulu dia sering bermaksiat, sekarang ditinggalkan kemaksiatan, dia melakukan ketaatan. Kalau dulu terjatuh dalam dosa-dosa seperti namimah wal ghibah, maka sekarang dia menghentikan perbuatan tadi, menjauhi perbuatan. Ini diantara alamat. Diganti perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik. Nah, bagaimana agar ke tidak kembali kepada dosa tersebut? Di antaranya tadi memiliki azam yang kuat dan juga di antara sebabnya tinggalkan pertemanan yang dulu yang jelek. Jangan lagi berteman dengan teman-teman yang jelek. Berapa banyak orang yang memiliki niatan taubat yang baik dan sudah mulai menjalaninya tapi tidak mau meninggalkan teman yang jelek akhirnya apa? Kembali lagi. Tinggalkan pertemanan yang buruk. Cari pertemanan yang baik Apakah dosa yang diampuni akan tetap dipertontonkan di akhirat? Tidak, Allah akan menutupinya Allah akan menutupi dosa-dosa yang seorang yang sudah bertaubat Oleh karena itu jangan diceritakan lagi Nah, dikisahkan lagi teman-temannya, wah dulu saya ini melakukan ini seperti ini perbuatan dosa. Sudah Allah sudah menutupinya, jangan lagi dibuka-buka. Kemudian istilah apa Ustaz bagaimana menerangkan kepada teman yang masih bingung dengan makna tahrir karena beliau masih Naam, kajian itu Naam, tahzir termasuk metode dakwah. Yakni metode dakwah asal hukumnya naam bilail dengan lembut. Namun terus bertahap sampai pada tahapan tadi tahzir. Ini tahapan nasihat sebenarnya. Tahzir itu sendiri tahapan nasihat. Nah, barakallahu fikum dan para ulama mentahdir itu dibarengi dengan keinginan supaya orang yang diperingatkan itu kembali bertobat kepada Allah. Maka beda ungkapan tahdir para ulama itu bukan tahdir yang betul-betul mengandalkan apa? Emosi, hawa nafsu. Meluapkan kebencian, bukan seperti itu. Para ulama mentahdir, membenci karena dia membawa kepada pemikiran yang batil. Dalam keadaan berbarengan dia tetap mengharapkan dia kembali bertobat. Itu tahapan sehat. Nah, demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam sebuah kitab yang saya baca nukilan para ulama, ya ini sebagaimana apa? Seperti kita membersihkan kotoran. Kalau kotorannya kadang eh, apa mudah dihilangkan cukup dengan dicuci biasa kan. Tapi kalau kotorannya sulit harus kita gunakan apa? Sabunnya digosokkan-gosokkan keras. Nah, seperti itu. Kadang terasa apa? Nah, pengobatan juga kadang ada dalam tahapan tertentu digunakan apa? kay. Nah itulah tahdir seperti pengobatan apa? kay tadi. Terasa panas ya. Namun dalam tahapan tertentu. Tentunya ini bukan tahapan awal kan begitu. Soalnya setelah na'am fikum. Tahapan nasihat yang berikut. Nah, namun ini jangan dianggap keluar dari mana nasihat. Ini bentuk nasihat. Jadi nah, ini, ini marhalah satu tingkatan dalam nasihat. Ini dilakukan oleh para ulama, bahkan para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sebagaimana tadi kita sebutkan hadisnya. Ditahdir oleh Rasulullah SAW. Nah, Ustaz mau nasihatnya dikala kita mengamalkan sunnah seperti menutup aurat yang sempurna. Teman-teman bilang cara seperti itu komunitas jamaah tahdir dengan Samsul. Nah, mengatakan kalimat jamaah tahdir atau komunitas jamaah tahdir ini benar-benar kalimat yang yu'vi menyakiti dan mengganggu kepada ahli sunnah tidak sepantasnya menggunakan lakob-lakob yang jelek ini nah, Barakallahu terlebih kepada yang tidak haknya yang barakallahu dalam semua amalan kita ucapan dan perbuatan harus berdasarkan kepada apa? Al ilmu. Al Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al qawli wal amal kan begitu bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, kalau yang kita lakukan seperti tadi menutup pakaian, menutup aurat dengan sempurna tadi itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan dalilnya. Apakah pantas itu dikatakan ini bajunya komunitas tadi? Nam jamaah tahzir subhanallah benda-benda ini istihza. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan ucapan dan perbuatan kita di atas apa? di atas ilmu. Kalau itu sesuai ilmu, sampaikan padanya. Apakah engkau berani mencela sesuatu yang di atas ilmu dan datang dari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati terjatuh dalam istihza. Hati-hati istihza. Mencela sesuatu yang itu bersumber dari sunnah Rasul, walaupun yang hukumnya bukan wajib perkara mustahab. Tapi itu perkara sunnah wari dari Rasulullah kemudian dicela. Itu termasuk istihza dan perbuatan istihza termasuk perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. riddah. Hati-hati maka. Nasihatkan pada mereka jangan nah banyak melakukan hal seperti ini. Pelajari apakah kalau itu sesuai ilmunya ya jangan dicela. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana sikap seharusnya bila kita berdekatan dan berteman dengan orang-orang yang ternyata memiliki hubungan kedekatan dengan kaum khawarij yang tergambarkan tadi. Nah, waspada. Kalau dia kita lihat orang yang belum memahami, sekedar terbawa, nasihati dengan baik, sampaikan dengan ilmu. Waspada, ini orang-orang berbahaya kaum khawarij ini. Mudah mengkafirkan, mengajak berontak kepada pemerintah kaum muslimin. Hati-hati ini. Nah, nasihati. Kalau dia ternyata setelah dinasehati sekian, nam dia paham, mengerti, hanya saja dia menentang terus, ya kita menjauhkan diri darinya. Nah, waspada, anak khawatir. Kita akan terbawa dengan pemikiran yang seperti ini. Nah, jadi lihat kalau dia memang masih terbawa nasihati terus. Namun kalau dia tokohnya waspada. Kalau dia memang tokohnya, gembongnya dan kita nam tidak memiliki nam cara ilmu yang itu sudah lebih kita apa cari selamat sudah bahaya ini. Nah, bagaimana caranya mempelajari atau memahami al-haq sedangkan banyak dakwah yang menyuruh tauhid dengan dan menegakkan sunnah tadi i'rifil haqqa ta'rif Allah ta'rif ahla. kita harus memahami al-haq itu sendiri yakni prinsip-prinsip ahli sunnah harus kita pahami dibaca kitab-kitab seperti Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah dan syarah-syarah para ulama muasirin tentang kitab-kitab tersebut dibaca, dipelajari. Kita akan mengetahui siapa sebenarnya orang ahlul hak ketika kita memahami al-haq itu sendiri. Nah, kemudian apa sebagaimana menerangkan kepada teman yang masih bingung dengan makna tadi. Nah, baik, sudah ini. Wallahu a'lam Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada yang belum atau tidak terjawab atau kurang sempurna sebatas yang kami ketahui seandainya ada yang benar Allah taala kekeliruan kesalahannya adalah dari kejahilan saya dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab alhamdulillahirabbil alamin